Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinular, Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jaya Negara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul harimau jantan dari desa Ganding. seri ke-71 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Panji Ketawang, Tato sebagai Ratanja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heni sebagai Praharsini, Amir dan Tanpek sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh, sakit hatiku kumat <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik Minum kawang super pil Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, aduh, sakit pinggang Jalannya tempoyongnya Encok, encok kuloro Sakit pinggang jadi sembuh Minum Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kau kelihatan gelisah, Ratanja. Kulihat beberapa hari ini kau mondar-mandir naik kuda. Apakah kau sedang mengalami kesulitan? Tidak, Panji. Aku tidak apa-apa. Aku memang lagi senang berkuda. Bukankah berkuda adalah salah satu kegemaranku? kau dipanggil menghadap Gusti Ramapati. Oh, kalau begitu, aku harus segera menghadap beliau. Hiya, hiya, hiya. aku tahu, dia pasti menjalin hubungan yang akrab dengan Bahar sini. Dia pasti sedang jatuh cinta. Aku dapat merasakan gejala-gejalanya. Bagaimana keadaan gadis itu, Ratanca? Ampun, Gusti. Sampai sekarang, sini masih tetap belum banyak perubahan. Tapi, hamba masih terus berusaha, Gusti. Aku memberimu waktu tujuh hari Ratanca. Dalam waktu tujuh hari kau harus sudah dapat membereskannya. Praharas ini sudah harus dibawa menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Kau tahu, aku telah gagal dengan dua orang gadis yang dibawa Panci ke Tawang. Mereka ternyata tidak dapat diandalkan. Mereka dua orang gadis itu telah mengecewakan. Sekarang aku harus berpaling kepada Praharsini. Sebab kalau sampai Gusti Prabu kembali kecewa, aku yang malu ratanja Aku akan kehilangan muka. Kau tahu hal itu? Iya, Gusti. Hamba tahu. Panji Ketawang, Rawedeng, dan Rayuyu melaporkan kepadaku. Mereka mengatakan bahwa beberapa hari terakhir ini kau seringkali mondar-mandir di sekitar istana Majapahit. Kau berkuda ke sana kemari. Apa yang sedang kau lakukan, Ratanca? Hmm? Ampun, Gusti. Hamba tidak sedang melakukan apa-apa. Hamba hanya berkuda saja. Kau harus menangani prahara sini secara baik. Kau jangan pergi kemana-mana dulu. Aku sangat mengharapkan bantuanmu Ratanca. Iya Gusti. Hamba akan berusaha tidak mengecewakan hati Gusti Ramapati. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. telah sejak tadi tenggelam di punggung-punggung bukit. Malam terasa sunyi. Beberapa orang prajurit jaga mondar-mandir di depan rumah kediaman Sang Ramapati. sini gelisah di ruangan tidurnya. Sebentar berdiri, sebentar duduk. Seharusnya dia sudah datang. Kalau memang Ratanja menepati janjinya, dia pasti datang malam ini. Tapi, mengapa dia belum juga muncul? Apakah dia tidak menepati janjinya? Atau barangkali dia mendapatkan kesulitan untuk mencari kesempatan? Oh, Ratanja, pemuda itu masih sangat lugu. Aku tahu dia seorang pemuda yang baik. Dia jujur dan baik. Kalau sampai dia mendapatkan kesulitan karena ingin menolongku, aku merasa berdosa sekali. Ah, Siapa? Aku. Aku sini. Cepat buka pintunya. Oh, kau Ratanja. Kukira kau tidak datang. Aku sudah cemas menunggumu. Aku akan menepati janjiku Praharsini. Ah, cepat masuklah Ratanja. Kita bicara di dalam. Iya. Bagaimana Ratanca? Sudah dua hari ini aku cemas menunggumu. Aku hampir tidak bisa tidur. Aku ingin sekali menemuimu. Tapi aku tidak mempunyai alasan yang tepat. Dengar sini. Ya? Apakah aku sudah siap? Uh, maksudmu? Malam ini juga kita akan meninggalkan Majapahit. Apa kau sudah siap? Jadi kau sudah memperoleh kesempatan itu, Ratanca. Kau sudah memperoleh jalan yang aman? Kau sudah mempunyai cara untuk bisa meninggalkan rumah kediaman Ramapati ini? Aku lihat beberapa orang prajurit mundar mandir di halaman. Jawablah pertanyaanku dulu. Apa kau sudah siap? Ah, sudah, Ratanca. Aku sudah siap. Barangkali usaha kita ini akan gagal, Prarsini. Apa kau sudah siap? Ah, kita tidak boleh gagal, Ratanca. Tapi kalau memang kita harus gagal, apa boleh buat? Aku sudah siap menanggung akibatnya. Kita akan menempuh jalan yang berbahaya. Mungkin nyawa kita yang menjadi taruhannya. Kau sudah siap? Kau tidak usah khawatir, Ratanja. Aku pun tidak ragu-ragu lagi. Kalau memang kau sudah siap membawa aku pergi dari Majapahit, aku pun sudah siap. Iya, kalau begitu baiklah. Sekarang kau benahi pakaianmu. Bawalah bekal sedikit untuk di perjalanan nanti. Aku sudah menyiapkan seekor kuda. Ah, dan lihatlah, aku membawa sekulung tambang. Tambang? Untuk apakah itu? Kita tidak mungkin melewati jalan biasa. Di mana-mana banyak berkeliaran prajurit-prajurit Majapahit. Kita harus memanjat tembok benteng untuk bisa keluar dari lingkungan istana ini. Kau berani melakukannya sini? <laughs> Kau tahu Ratanja, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku memang sudah bertekad pergi dari tempat ini. Ya, sekalipun aku harus berhadapan dengan ujung tombak prajurit-prajurit Majapahit, aku tidak takut dan aku tidak gentar. Nah, kalau begitu kita akan mengadakan persiapan sekarang. Kita bisa meninggalkan ruangan bilikmu ini melalui jalan butulan di belakang. Oh, apakah jalan butulan tidak dijaga prajurit, Atanca? Sebentar lagi mereka akan datang untuk menjaga jalanan ini. Sekarang belum. Ayo, cepat berhenti sini. Mudah-mudahan saja Sang Yang Widi melindungi kita. Harsini segera mengadakan persiapan. Mereka menunggu saat yang baik untuk keluar dari ruangan bilik. Menjelang tengah malam, saat itu pun tiba. Praharsini menyamar sebagai seorang laki-laki. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Enco, enco kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo Super Pill. Karo Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Hati-hati, kalau nanti ada yang menyapamu, kau tidak usah menyahut Suaramu akan bisa dikenal sebagai suara perempuan. Iya, Ratanca. Aku akan menuruti perintahmu. Hmm, kukira ini saat yang baik. Para pembantu sudah tidur. Dan prajurit-prajurit jaga berkumpul di halaman depan. Ayo Prasina. Baik Ratanca. Aku akan berjalan di belakangmu. Ya. Setelah menutup kembali pintu ruangan bilik, mereka berdua melangkah mengendap-endap di halaman samping. Mereka berjalan menuju pintu butulan, sebuah pintu kecil yang terletak di halaman belakang. Mereka dapat melewati pintu dengan selamat, tak seorang pun melihatnya. Selanjutnya mereka berjalan menyusuri lorong yang agak gelap. Kita tunggu sebentar, Prasini. Tidak usah terburu-buru. Uh, aku hampir saja lupa menutup pintu ruangan bilik. Uh. Uh, iya, untuk sementara kita selamat. Tapi aku masih belum yakin apakah pelarian kita ini akan berhasil. Oh, di ujung lorong ini barangkali ada beberapa orang prajurit jaga. Tapi mudah-mudahan saja mereka sedang berkeliling ke tempat-tempat yang lain. Lorong ini Menuju kemana, Ratanca? Oh, lorong ini menuju ke alun-alun. Tapi kita tidak usah melewati alun-alun. Kita harus memanjat dinding benteng untuk bisa keluar dari lingkungan istana ini. Oh, ayo terus sini, mumpung keadaan aman. Awas, buntangan pakaianmu jangan sampai ketinggalan. Ah, baik, Ratanca. Nasib mereka masih cukup mujur. Di ujung lorong tidak nampak seorang pun prajurit jaga. Suasana sangat sunyi. Ratancan segera mengurai tambang dan melemparkan ujungnya ke atas tembok benteng. Ujung tambang yang dipasang kail segera menyangkut di pinggiran tembok benteng. Kukira tambang ini cukup kuat Prasini. Kita akan memanjat ke atas. Kau berani melakukannya, Prasini? Mengapa tidak berani, Ratanca? Aku memang tidak pernah memanjat seperti seorang laki-laki. Tapi dalam keadaan seperti ini, aku berani melakukan apa saja. Iya. Oh, ah, Prasini, cepat. Cepat bersembunyi di sini. Oh, jangan, jangan di situ. Di sini, di sini. Oh, di balik rumpun tanaman menjalar ini. Cepat, Prasini. Ada apa, Ratanca? Oh. Aku mendengar langkah-langkah beberapa orang prajurit. Mereka berjalan menuju kemari. Ah. melihat bayangan melintas di sekitar tempat ini? Ah, mungkin bayangan dahan-dahan pohon. Ah, bukan, jelas bukan. Bayangan manusia. Ah, mungkin kau sudah mengantuk. Orang mengantuk seringkali melihat bayangan macam-macam. Ah, sudahlah, lebih baik kita kembali ke gardu penjagaan. Tak ada apa-apa di sini. Ya, mungkin. Mungkin saja karena aku mengantuk. Tapi sepertinya... ah, sepertinya aku benar-benar melihat bayangan manusia melintas Ah, sudahlah. Daripada ngomong ngalur ngidul tidak karuan. Lebih baik kembali ke garu penjagaan. Ah? <laughs> Di sana kita bisa ngobrol bersama teman-teman sambil minum tuak manis. Ayolah, tak ada apa apa di sini. Percayalah. Akhirnya dua orang prajurit Majapahit itu bergegas pergi. Setelah mereka lenyap di balik tikungan lorong, barulah Ratanja dan Praharsini menjadi tenang kembali. Ah hampir saja. Iya. Jantungku serasa mau berhenti berdenyut, Ratanca. Hampir saja kita tertangkap. Untung prajurit yang satu itu tidak percaya kata-kata temannya. Iya. Oh, kita harus segera naik ke atas tembok benteng sini. Sekalipun lorong ini tidak dijaga dengan ketat. Tapi sewaktu-waktu mereka dapat kembali lagi kemari. Ayolah, kau boleh naik sekarang. Aku akan memegang tambang dari bawah, ya. Kau jangan pergi kemana-mana dulu, Ratanca. Iya, cepat naiklah. Kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Baik, Ratanca. sini dengan susah payah memanjat tambang. Perlahan-lahan dia menyeret tubuhnya naik ke atas tembok. Beberapa kali dia hampir terpeleset jatuh. Tapi gadis cantik dari desa Buhayabang itu pantang menyerah. Dia terus memanjat. Sementara Ratanca memegang tambang dari bawah. Akhirnya Prahar sini sampai juga di atas tembok benteng. Dan selanjutnya ganti Ratanca memanjat tambang. bagaimana? Pokoknya untuk sementara waktu kita selamat. Tapi kita tidak boleh bersikap sembrono. Sewaktu-waktu kita bisa saja tertangkap prajurit-prajurit jaga. Kita sudah berada di atas tembok benteng sekarang. Lalu apa yang akan kita lakukan, Ratanca? Kita bisa turun ke bawah sana dengan berpegangan tanaman-tanaman menjalar ini. Dan setelah sampai di bawah? Kita lihat dulu keadaan. Kalau benar-benar aman, kita akan segera pergi ke suatu tempat. Aku menyembunyikan seekor kuda di suatu tempat. Itu, kita bisa menunggang kuda itu bersama-sama meninggalkan kota Raja Majapahit. Ya. Ah, aku gembira sekali, Ratanca. Aku bahagia sekali. Perjalanan ini memang cukup berbahaya dan menegangkan. Ya. Tapi hatiku bahagia sekali. Ah, Ratanca. Ah, ah, ah apa yang kau lakukan ini, Prasini? Sudahlah. Aku Sudahlah. ingin memelukmu, Ratanca. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Kau harus mengucapkan terima kasih kepada Sang Yang Widi yang telah menyelamatkan kita. Tapi kita tidak perlu berpelukan atau berdekapan. Perjalanan kita masih panjang. Kita belum tentu akan berhasil. Ah, sudahlah Prasini. Kita harus segera turun dari tembok benteng ini. Ayolah, kau turun dulu ya. Kau berani bukan turun ke bawah sana dengan berpegangan tanaman-tanaman menjelar ini? Ah, selama kau bersamaku, aku berani menempuh bahaya apapun juga. Oh, tunggu peran sini. Tunggu dulu. Ah. Oh, baringkan tubuhmu. Ayo, tundukkan wajahmu. Cepat, baringkan tubuhmu. Aku mendengar derap kaki kuda menuju kemari. Cepat. Untung kau segera mendekat, mendekapku, Ratansya. Mereka itu prajurit-prajurit ronda. Mereka biasa mengadakan tugas ronda berkeliling di sekitar istana ini. Oh, sebentar lagi, teman-teman mereka juga akan melewati jalan ini. Kita harus segera pergi dari sini. Ah, benar, Ratanja. Tempat ini masih kurang aman. Kita harus segera pergi. Iya, cepat kau turun dulu. Aku akan menunggu di atas sambil mengawasi suasana di sekitar. Ayo cepat ke sini. Turunlah. Oh, hati-hati. Jangan sampai peganganmu terlepas. Ah, baik, Ratanca. Tapi kau juga harus segera turun. Aku tunggu di bawah ya. memadamkan lampu. Ratanca? Ratanca? Bukalah pintunya, Ratanca. Aku mau bicara denganmu. Sebentar saja. Oh, rupanya pintu tidak dikunci. Hmm. Aneh sekali. Ratanca? Di mana kau, Ratanca? Ratanca? Ratanca? biliknya kosong. Ratanca tidak ada. Kemana dia pergi? Aduh, aduh, sakit <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik Minum Karol Super Pill Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, aduh, sakit pinggang Jalannya tempoyongnya Encok, encok kuloro Sakit pinggang jadi sembuh Minum karo Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Malam itu tiba-tiba saja Panji Ketawang ingin menemui Ratanja. Tapi dia heran karena ruangan pilih Ratanja ternyata kosong. Hanya ada sebuah pelita menyala kecil terletak di sudut ruangan. Ratanja tidak ada. Hmm, kemana perginya Ratanja? Oh iya, aku tahu pasti pergi mengunjungi Praharsi. Nampaknya mereka berdua telah menjalin hubungan pribadi. Praharsini, perempuan dari desa Buhayabang itu nampaknya dapat memikat hati Ratanca. Tapi aku tidak akan kehilangan akal. Kalau memang Ratanca diam-diam menjalin hubungan dengan Praharsini, aku akan melaporkannya kepada Gusti Nawapati. Rapanca. Rapanca. Berani sekali kau menjamah seorang wanita persembahan. Apakah kau tidak tahu itu artinya? perlahan-lahan Panji Ketawang menutup kembali pintu ruangan bilik Ratanja. Dan setelah itu dia bergegas pergi. Dia melangkah menuju ke halaman belakang, ke sebuah pondok kecil di mana Praharsini ditempatkan. Dia ragu-ragu sejenak ketika melihat cahaya samar-samar di dalam ruangan. Pasti Ratanca ada di dalam ruangan ini. Apa yang telah dilakukannya terhadap Praharsini? Berani sekali anak itu. Aku harus hati-hati. Mereka berdua tidak boleh mengetahui kehadiranku. Mereka pasti telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh di dalam sana. Ratanja, hmm. Ratanca. Ratanca dan Bahar sini. Kalian berdua telah berbuat kotor. Kalian telah mengotori rumah kediaman Gusti Ramapati. Panci Ketawang melangkah mengendap-endap menghampiri dinding ruangan. Kemudian dia berusaha mengintip ke dalam. Sesaat lamanya dia mengintip. Oh, sepi sekali. Aku tidak mendengar suara apa-apa di dalam. Jangan-jangan mereka berdua telah tertidur. Oh, baiklah. Aku akan membuat mereka terkejut. Katanja, Katanja apa yang kau lakukan di situ, Ratanca? Kau ini keterlaluan sekali. Rupanya kau tidak bisa dipercaya oleh Gusti Rawapati. Kau ditugaskan menjaga dan merawat perempuan itu, dan bukan mengganggunya. Ratanca? Ratanca? Ratanca? Ratanca? Ayo, kalau kau sedang tidur, cepat bangunlah. Kalau sampai prajurit-prajurit jaga itu tahu Kau tidur di sini. Kepalamu akan segera menggelinding ke tanah. Cepat bangun, Ratanca. Aku ingin bicara sedikit denganmu. Aku ingin memberimu peringatan. Dan ini kulakukan karena kau adalah sahabatku. ajar. Tidak ada yang mau menjawab. Manusia-manusia busuk. Mereka akan segera menanggung perbuatan yang tidak senonoh ini. sekali. Pintu ini juga tidak dikunci. berada sini. di mana kalian? Ayo, kalian tidak usah takut. Aku yang datang. Kalau kalian bersikap baik kepadaku, aku tidak akan membocorkan peristiwa ini. Aku akan melindungi kalian di depan Gusti Ramapati. Ayolah ratanja, jangan main-main. Aku tahu Kau bersembunyi dalam dekapan Praharsini. Ayolah, aku hanya ingin bicara sebentar denganmu. Panji Ketawang terus melangkah ke tengah-tengah ruangan. Pandangan matanya menyapu seluruh ruangan. Dia heran, ternyata ruangan itu pun kosong. Tak ada siapa-siapa. Baik Ratanca ataupun Praharsini juga tidak ada. kurang ajar. Rupanya ruangan ini juga kosong mereka tidak ada di sini. Lalu, lalu di mana mereka? Hmm, jangan-jangan mereka berdua melarikan diri. Iya, aku melihat gelagat yang kurang baik. Oh, sekarang aku baru tahu. Beberapa hari ini Ratan Canabak sangat mencurigakan. Dia seringkali berkuda mondar-mandir di sekitar istana. Waduh, celaka. Celaka. Aku harus segera melaporkannya kepada Gusti Ramapati. sini. Kita bisa menggunakan tenaga binatang ini untuk membawa kita pergi dari kota Raja Majapahit. Nampaknya kuda ini cukup kuat, Ratanja. Iya. Mudah-mudahan saja dia cukup kuat membawa kita lari. Apakah keadaan kita sekarang sudah aman, Ratanja? Sama sekali belum. Kita masih harus melewati satu pintu gerbang lagi. Pintu gerbang samping kiri alun-alun. Dan mudah-mudahan saja Prajurit-prajurit menjaga pintu gerbang tidak mencurigai kita. Uh, ah, Ratanja, Ratanja. Uh, ah, ada apa ini? Mengapa, mengapa suaramu gemetar? Kau takut? Iya, terus terang, aku merasa sedikit ketakutan. Apakah pelarian ini akan berhasil, Ratanja? Siapa bisa memastikannya? Sekarang kita sedang berusaha Mudah-mudahan saja kita berhasil. Kalau tidak, ya, aku sendiri tidak tahu nasib apa yang akan menimpa diri kita berdua. Kau adalah seorang wanita persembahan. Kau adalah seorang wanita terpilih. Hanya Gusti Prabu Jaya Negara yang berhak menyentuh tubuhmu. Dan sekarang, dan sekarang aku mencoba membawamu lari dari Majapahit. Sebenarnya, ini tindakan gila. Ini perbuatan orang yang setengah tidak waras. Ah, tapi aku berani melakukannya untukmu. Karena kau terus mendesak. Karena kau merintih-rintih di depanku. Ya, aku terpaksa berada Ah, Natanja, aku tidak bermaksud melibatkanmu dalam perkaraku ini. Dan aku tidak bermaksud membuatmu susah. Sudahlah, semuanya sudah terlanjur sudah kepalang basah. Kita sudah berada di luar tembok benteng kota Raja Majapahit. Dan kita harus meneruskan niat kita. Ah, Natanja. Iya. Kalau sekiranya kau ragu-ragu, biarlah aku meneruskan pelarian ini sendirian. Kau tidak usah menyertaiku lagi. Tidak bisa begitu, Brarsini. Kau tidak akan bisa melarikan diri tanpa aku. Kau belum tahu suasana di sekitar tempat ini. Kau pasti akan tertangkap nanti. Tapi Ratanja, aku aku kasihan padamu. Kau terpaksa melibatkan diri. Kau mengapa kau berani sekali menempuh bahaya ini bersamaku? Ya, entahlah Prasini. Aku sendiri tidak tahu. Aku tiba-tiba merasa kasihan padamu. Aku tidak rela kau menjadi wanita persembahan. Beberapa malam ini, aku hampir tidak bisa tidur karena memikirkanmu. Aku menimbang-nimbang. Sulit sekali rasanya membuat keputusan itu. Tapi, akhirnya aku menempuh jalan ini. Nah, dari sini. Ayolah, kita tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit di rumah kediaman Gusti Ramapati belum tahu apa yang akan terjadi. Dengan begitu, kita memperoleh kesempatan yang cukup leluasa untuk meninggalkan istana ini. Ayo sini, naiklah. Uh, Batanca. Ya. Kau baik sekali. Uh, cepat naiklah. Kita tidak mempunyai waktu banyak. Uh, bagaimana? Kau sudah siap sini? Aku akan segera melarikan kuda ini. Batanca. Ya. Bolehkah aku mendekap pinggangmu? Aku takut. Aku takut terlempar ke jalanan kalau kuda ini nanti berlari kencang. Aku tidak ingin melihatmu terlempar ke jalanan. Dekaplah pinggangku erat-erat. Awas beras ini. Ya, ya, ya, kuku kumah <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik Minum Karol Super Pill Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, aduh, sakit pinggang Jalannya tempoyongnya Encok, encok kuloro Sakit pinggang jadi sembuh Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Panji, kau jangan membuat laporan yang tidak-tidak. Coba ulangi sekali lagi, ha? Ampun Gusti Ramapati. Apa yang baru saja hamba laporkan bukanlah mengada-ada. Hamba datang ke ruangan bilik Ratanca dan ruangan itu kosong. Ratanca tidak ada. Demikian pula ruangan bilik Praharsini. Hamba yakin mereka berdua secara diam-diam merencanakan sesuatu, Gusti Nalpati. Apa kau sudah mencari ke tempat yang lain? Ampun, Gusti. Hamba sudah menanyakannya kepada beberapa orang prajurit jaga. Dan mereka tidak melihatnya. Demikian pula hamba sudah menanyakannya kepada beberapa orang emban. Tidak ada seorang pun di antara mereka melihat Ratanca ataupun Praharsini, Gusti. Ketika Panci Ketawang mengulangi laporannya perihal Ratanca dan Praharsini, pada saat itulah Rawadeng dan Rayuyu datang tergopoh-gopoh. Ada apa Rawadeng? Rayuyu, mengapa kalian datang tergopoh-gopoh? Ha? ampun Gusti, beberapa orang prajurit jaga menemukan seutas tambang yang terkait di tembok benteng Gusti. Tambang? Benar, Gusti. Inilah tambangnya, Gusti. Lihatlah, Gusti. Di bagian ujungnya dipasang besi melengkung, alat untuk mengkait, Gusti. Hmm, pasti alat ini dipergunakan untuk melarikan diri. Hmm? Benar, Gusti. Pasti ada salah seorang penghuni rumah kediaman Gusti berusaha untuk melarikan diri. Kalau begitu benar apa yang dilaporkan Panji Ketawang, Ratanca. Hmm. Jelas Ratanca dan Praharsini berusaha melarikan diri. Cepat Rayuyu Rawadeng, kejar mereka. Bawalah beberapa orang prajurit, tangkaplah Ratanca dan Praharsini. ini. Berhenti! Berhenti dulu! Kalian tidak bisa melewati pintu gapura ini sebelum kami periksa. Aku mendapat tugas dari Gusti Ramapati, prajurit. Tugas apa? Malam-malam seperti ini, kalian ditugaskan apa, ha? Aku harus membawa orang ini keluar dari Majapahit. Dia sedang sakit keras. Aku harus segera menolongnya, prajurit. Siapa orang itu? Coba suruh turun. Aku akan melihatnya. Tidak bisa, prajurit. Kami terburu-buru. Kalau aku terlambat memberikan pertolongan, apakah kau mau bertanggung jawab? Maaf, aku belum bisa mempercayai kata-katamu. Kau harus tetap tunggu di sini. Ada apa, ha? Siapa mereka ini? Mereka mengatakan bahwa mereka mendapat tugas dari Gusti Ramapati. Orang yang duduk di belakang kuda itu katanya sedang sakit. Ah, Tuan Ratanca. Bukankah, bukankah Tuan adalah Tuan Ratanca? Iya, benar prajurit. Akulah Ratanca. Syukur kalau kau mengenaliku. Cepat prajurit, katakan kepada temanmu itu bahwa kami harus segera sampai di tempat yang kami tuju. Kami terburu-buru. Kami sedang menjalankan tugas dari Gusti Ramapati. Hmm, tugas apakah gerangan Tuan Ratanca? Maaf prajurit, aku tidak bisa mengatakannya kepada kalian. Ini adalah tugas rahasia. Tugas ini sangat penting dan aku harus segera menyelesaikannya dengan baik. Wah, bagaimana ya? Jelas dia adalah Tuan Ratanca. Kita tidak bisa menahan beliau. Apa benar beliau adalah Tuan Ratanca? Jelas, beliau adalah Tuan Ratanca. Kalau kita berani menahan beliau, dan ternyata beliau sedang mendapat tugas dari Gusti Ramapati, kita bisa celaka. Ah, lebih baik kita lepaskan saja. Ah, kalau begitu, baiklah. Maaf Tuan Tanca, hamba belum mengenali Tuan. Maaf kalau hamba terpaksa berbuat yang kurang sopan kepada Tuan. Oh, tidak apa prajurit, karena kau belum mengenali aku, maka kau tidak dapat disalahkan. Sekarang cepat, minggirlah kalian. Aku mau lewat. Ah, silakan Tuan, silakan Tuan Ratanca. Yeah, yeah, yeah. Kau benar-benar yakin bahwa orang itu adalah Tuan Ratanca? Mataku masih awas dan ingatanku masih cukup baik. Dia adalah benar-benar Tuan Ratanca. Ah, sudahlah. Tuan Ratanca adalah orang kepercayaan Gusti Ramapati. Beliau tidak akan berani berbuat yang tidak-tidak. Kita harus mempercayainya. Tapi mau apa Tuan Ratanca berkuda malam-malam begini? Ah, mencurigakan sekali. sudah berada di luar perbatasan kota Raja Majapahit. Ah, aku takut sekali, Ratanca. Dua orang prajurit itu tadi sepertinya mencurigai kita. Yang penting kita dapat lolos. Ah, aku merasa lega, Ratanca. Iya. Kita berhasil meloloskan diri dari istana Majapahit. Bukankah keadaan kita sekarang sudah jauh lebih aman? Belum, Prasini. Sekarang kita harus mencari tempat persembunyian. Besok pagi, istana Majapahit akan geger. Dan Gusti Ramapati pasti akan menugaskan prajurit-prajuritnya untuk mencari kita. Uh, eh, gimana kita akan bersembunyi, Ratanca? Iya, dimana saja. Sekarang kita tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Barangkali kita akan tinggal di tengah-tengah hutan atau di dalam gua. Yang penting aman. Mungkin kita bisa bersembunyi di desa kelahiranku. Sebaiknya kita pergi ke desa Buaya Bang, desa kelahiranku. Jangan, Prarsini. Aku takut Gusti Ramapati menyuruh prajurit-prajuritnya menggerebek desa kelahiranmu. Kalau kita pergi ke desa Buaya bang, sama halnya kita menghampiri moncong-moncong buaya. Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan soal itu. Ikuti saja aku. Kita pasti akan mendapatkan tempat persembunyian yang aman. Paling tidak untuk sementara waktu. lakukan di situ, ah? Oh, oh, Tuan Rawedeng. Oh, ampun Tuan. Ka kami kami sedang berjaga-jaga, Tuan. Kalian harus bekerja dengan baik. Kalian harus berdiri di sini, bukan di sana itu, di tempat gelap. Oh, iya iya, baik Tuan Rayuyu. Kami akan segera memperbaiki kesalahan kami. Prajurit, kami mencari seorang pelarian. Apakah kau melihatnya? Pelarian? Iya. Latanca melarikan diri bersama seorang gadis. Apakah dia melewati gapura samping ini ya? Oh, iya Tuan Rawedeng. Baru saja dia melewati gapura ini. Dia berkuda bersama seorang temannya, laki-laki. Benar apa yang kau katakan, prajurit? Ratanca. Ah, kami mencari Ratanca, prajurit. Dia telah melarikan diri. Benar kau telah melihatnya? Uh, benar Tuan Rayuyu. Uh. Oh. Kami melihat sendiri. Tuan Ratanca berkuda bersama salah seorang temannya melewati pintu gapura samping ini. Uh, belum lama Tuan Rayuyu, baru saja. Ah, goblok! Mengapa kau tidak menahan mereka? Ayo Rayuyu, kita susul mereka. Iya, iya, iya, iya. iya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil. Aduh, aduh, sakit